بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد معاشر المسلمين أحباب الله أرشدني وإياكم الله Mari kita lanjutkan Jadi tadi kami telah menyebutkan bahwa Posisi Imam Mahdi dengan orang-orang yang beriman itu sedang ada di masjid yang masjid tersebut punya menara putihnya terkepung Dajjal yang memimpin 70 ribu bala tentara khusus dari orang Yahudi berjubah hijau tidak berjahit menghunus pedang mengepung masjid itu berhari-hari saat diputuskan oleh Dajjal bahwa saatnya mendobrak gerbang itu tepat waktu sholat subuh akan dikumandangkan saat Imam Mahdi dikepung itu perlu diketahui oleh kaum muslimin tidak ada listrik listrik telah musnah selama-lamanya di muka bumi ini bahkan seluruh teknologi yang ada yang saat ini kita nikmati saat Imam Mahdi itu sudah di tengah-tengah umat Islam semuanya sudah tidak ada. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, kamu akan berperang bersamanya dengan menggunakan pedang, dengan panah, dengan tombak dan kamu akan berjalan di atas kaki-kaki kalian. Dan kamu akan menunggangi kuda-kuda tempur. Kemana teknologi yang saat ini kita bangga-banggakan yang pasti Rasul mengatakan summa min haitsu badatum pada saat itu kamu akan kembali sebagaimana awal-awal sekarang. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, gelap gulita Imam Mahdi dikepung. Saat itu Imam Mahdi menginstruksikan kepada para mukminin mujahidin yang ada untuk mengumandangkan iqamatis salah, aqimis salah. Beliau telah di depan, jemaahnya berbaris-baris di belakang, di luar, di luar masjid Dajjal telah mengepung dan dobrakan demi dobrakan untuk menghancurkan pintu masjid sudah sampai pada titik terakhirnya. Saat komat telah dikumandangkan. Imam Mahdi telah di depan. Mendadak seluruh mata mendongak ke arah langit dan seluruh iman telah ada dalam dada para mujahidin yang bersama Imam Mahdi. Memang saatnya Nabi Isa turun karena ilmunya sudah ada. Turunlah Nabi Isa. Rasulullah SAW bersabda saat itu Nabi Isa diapit oleh dua orang malaikat yang bersayap dan Nabi Isa meletakkan kedua telapak tangannya di atas pundak masing-masing malaikat. Tangan kanannya di pundak kiri malaikat, tangan kirinya di pundak kanan, malaikat turun. Seluruhnya melihat. Rasulullah bersabda, rambut Nabiullah Isa alaihi salam bagaikan orang yang baru saja mandi junub. Basah mengkilap kelihatannya. Bersihnya Nabi Isa turun. Lalu tepat di hadapan Imam Mahdi. Imam Mahdi langsung mundur ke belakang mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi menjadi imam sholat subuh. Apa kata Nabi Isa? Tidak. Kamu yang jadi imam untuk umat ini. Saya hanya pendamping yang akan membantu kamu. Saya di belakang makmum. Maka Imam Mahdi kembali maju ke depan. Saat selesai sholat subuh kaum muslimin selesai, zikir selesai, pintu berhasil digedobrak oleh Dajjal laknatullah Aneh Dajjal dengan segala kesaktian, dengan segala keperkasaan, dengan bala tentara-bala tentaranya yang penuh dengan kesombongan. Sudah siap untuk membantai Imam Mahdi dan orang-orang beriman. Tapi apa yang ditemukan oleh Dajjal? Sesuatu yang paling menakutkan Dajjal ternyata telah ada di tengah-tengah umat Islam. Nabi Isa pun berdiri maka bertemulah dua wajah legendaris akhir zaman. Nabi Allah Isa alaihissalam dengan tombak khususnya yang hanya dengan tombak itu Dajjal akan dibunuh. Dan Dajjal melihat sambil menjerit. Rasul berkata, saat Dajjal melihat Nabi Isa melelehlah seluruh tubuhnya seperti garam yang meleleh kena air. Dajjal dalam kesakitan yang sangat Dia lari dengan kecepatan yang Allah lebihkan kepada Dajjal yang tidak dimiliki oleh manusia manapun Tapi kemanapun dia lari Nabi Isa Allah berikan kemampuan dua kali lipat daripada itu Nabi Isa sudah menunggu di sana Kemana saja Dajjal lari Sudah ditunggu oleh Nabi Isa di situ Terakhir Dajjal lari ke Palestina Tempat di, tepat di pintu Lut Nabi Isa Pas Dajjal sampai ke situ, Nabi Isa langsung menghunjamkan tombak tersebut, maka menjeritlah Dajjal dalam kematiannya. Tombak tersebut berlumuran dengan darah. Nabi Isa segera bergabung kembali dengan Imam Mahdi dan orang beriman yang ada di Damask, Damask, Damaskus. Kemudian Nabi Isa memperlihatkan saat itu matahari sudah terbit. Ini adalah darah Dajjal. Maka bertakbirlah seluruh kaum muslimin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat itulah orang-orang Yahudi yang tadinya garang-garang siap untuk membantai, ceper dan ngeper langsung nih, ya. Hilang semangat hidup mereka. Disitulah mereka lari bersembunyi kemana saja dan semua hadis Nabi akhir zaman terwujud. Saat itulah yang saya ceritakan awal-awal tadi. Ya? Kemanapun mereka bersembunyi, maka benda, makhluk, tempat mereka bersembunyi itu akan berbicara sampai ke pohon Gorkot. dan pohon Gorkot adalah tempat persembunyian terakhir kaum Yahudi. Habis. Selesai agenda itu selesai Yahudi habis, Nabi Isa menghancurkan seluruh palang salib di muka bumi. Berbondong-bondong orang-orang Nasrani masuk ke dalam Islam. Maka diulangi kembali membaca Idza jaa nasrullahi wa nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Seterusnya. Selesai. Babi-babi pun dihabisi. Pajak dihilangkan di muka bumi. Dan terdengarlah berita yang paling menakutkan. Bahwa Ya'juj dan Ma'juj lepas. Inilah tanda besar kiamat yang ketiga. Ya'juj dan Ma'juj yang Allah ceritakan dalam Al-Quran yang dikepung oleh Zulkarnain lepas jumlah mereka menutupi seluruh jazirah Arab Sejauh mata memandang. Hanya wajah dan kepala-kepala Ya'jud dan Ma'jud saja. Banyaknya jumlah mereka. Manusia biasa kaum muslimin. Ya'jud Ma'jud ini jangan katakan monster atau makhluk apa kayak alien. Bukan. Manusia biasa tetapi tidak punya hati, tak punya perasaan. Hobinya cuma membunuh, membunuh, membunuh, membunuh. Seolah-olah prinsip mereka born to kill. Lahir untuk membunuh. Apapun yang mereka temukan, pasti mereka bunuh. Kalau binatang mereka temukan, mereka makan. Tersisa air Danau Tiberias yang tadi kita ceritakan, yang sedikit itu kelompok pertama yang nyampe ke situ saking hausnya mereka dalam kurungan berabad-abad bahkan ribuan tahun, mereka minum dengan sangat rakusnya. Ya saking banyaknya jumlah mereka, air yang tinggal sedikit itu pun habis sama sekali. Akhirnya di belakang yang kehausan, loh kemarin kan ada air di sini, kemana? Habis. Yang habisin siapa? Teman kita di depan tuh. Sejauh mata memandang, sejazirah Arab tertutup oleh banyaknya Yajud dan Makjud. Nabi Isa dengan beberapa ribu kaum mukminin yang mujahidin terkepung di atas bukit Tursina. Mereka kelaparan, mereka kehausan. Yajud dan Makjud di bawah. Sejauh mata memandang, seolah padang pasirnya sekarang adalah Ya'jud dan Ma'jud menutupi padang pasir alangkah banyaknya. Pertanyaan di mana mereka sekarang? Maka tolong ajukan pertanyaan itu kepada Allah Rabbul Alamin. Allah menggaibkan mereka dan Allah Maha sanggup melakukan itu. Tapi kata Rasulullah, aku ini diutus telah diberitakan kepada aku saat ini bahwa benteng yang dulu dibuat dan dibangun oleh Zulkarnain telah terbuka sebegini kata Rasul. Beliau mempertemukan ujung jari jempolnya dengan ujung ya. Terbuka segini, artinya mereka sudah bisa ngintip keluar. Lalu hari sudah malam, mereka sudah kelelahan, apa kata mereka? Besok kita lanjutkan. Kemudian besok Allah telah mengembalikan benteng itu seperti sedia kala. Mereka dengan kerja keras menggedor kembali, menghancurkan kembali dengan semua persenjataan mereka miliki. Sementara hobi mereka di dalam itu kayak kelinci, Pak. Kawin dengan bini-bini mereka, entah bini entah apa pokoknya. Lalu beranak pinak, beranak pinak, beranak pinak. Dan jumlah mereka semakin banyak, semakin banyak. Nah nanti pada akhirnya dengan satu kalimat yang membuat mereka diizinkan oleh Allah lepas yaitu dengan kalimat insya Allah kata komandan Yakjudnya maka besoknya tetap seperti itu terbukanya tidak tidak tidak kembali tertutup mereka tinggal melanjutkan sedikit jebolah bukit tersebut uh, benteng tersebut maka mereka pun meluncur dari tempat-tempat yang tinggi mereka meluncur menutupi seluruh permukaan bumi di jazirah Arab nggak tahu tuh beritanya sampai ke Indonesia nanti atau tidak Ya'jud dan Ma'jud ini. Cuma yang pasti seluruh gurun Sahara akan tertutup oleh tubuh-tubuh mereka yang sangat banyak. Dan mereka itu ukuran-ukuran kita. Jangan dikatakan mereka itu besar kaum muslim. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah berani bersumpah dengan bahasan-bahasan ilmiah yang sangat tajam. Beliau adalah gurunya para ulama kontemporer termasuk Syekh Utsaimin itu termasuk muridnya beliau. Apa kata Syekh Abdul Rahman Sa'di ini mengatakan saya dapat membuktikan bahwa sesungguhnya Cina, Jepang, Turki, bahkan Rusia, Eropa, Amerika sekarang ini yang hobi-hobi perang, hobi segala macam, hobi yang untuk menumpahkan darah manusia ini, ini sebenarnya satu ras dengan Ya'jud dan Ma'jud. Tapi yang paling biadab, yang paling bejat, yang paling bengis, yang paling kejam, itulah Ya'jud dan Ma'judnya. Dah, Sedangkan yang satu ras saja dengan mereka lagi berlindung daripada kejahatan Yakjud Ma'jud ini. Padahal mereka juga hobi perang nih. Coba lihat perangnya Jengis Khan segala macam itu, itu kan tipenya Yakjud Ma'jud semua itu kaum muslimin. Ya. Tapi yang Yakjud Ma'jud ini yang paling brutalnya. Lah ini yang akhirnya dihadapi oleh sang penakluk yang tak terkalahkan yaitu Zulkarn Zulkarnain. Mereka akhirnya dipenjarakan. Dan nanti akan muncul. Inilah tanda besar kiamat yang ketiga, Ya'jud dan Ma'jud. Bagaimana kesudahan Ya'jud dan Ma'jud? Saya rekomendasikan, sangat saya rekomendasikan, tolong beli kitab ini. Ya, ensiklopedia akhir zaman yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Al Muhammad bin Ismail Al Muqaddim ulama Mesir yang bermanat salaf metode pembahasannya benar-benar sangat menakjubkan. Saya banyak baca-baca kitab kaum muslimin. Baik kitab dari para ulama Timur Tengah ataupun kitab ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita. Saya baca tentang masalah akhir zaman ini. Tetapi metode pembahasan beliau sangatlah ilmiah. Semua hadis-hadis sahih, semua akwal ulama salaf dikumpulkan. Lalu bagaimana urutan yang benar, syubhat-syubhat diangkat. Bagi yang membaca kitab tersebut, kitab ini akan mendapatkan lautan ilmu yang memuaskannya insya Allah taala. Saya mohon maaf saya tidak mampu untuk menyediakan kitab ini bagi kaum muslimin jadi silahkan cari di toko-toko buku. Ya. Saya alhamdulillah termasuk minal fuqara ilallah. Seperti antum juga. Ya. Cuma itu ada kardus kecil, ada kardus kecil tadi itu saya bawa hanya 5 biji mampu saya bawa 5 biji. Nanti kalau ada yang punya rezeki ya silahkan kembalikan saja infaknya. Ambillah dari saya. Kemudian eh, ada misteri zikir akhir zaman 2. Dan ini buku khusus bahasa Arab masih naskah asli ya. Penulisnya sama, Al-Mahdi. Ini khusus tentang Imam Mahdi saja pembahasannya. Oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Muqaddim. Jadi pembahasan Imam Mahdi yang setebal ini akan kita bahas dalam seperempat jam kemudian. Saya tidak mungkin <laughs> dan saya yakin tidak akan bisa menguraikannya. Saya sudah dengan bangga bawa kitab ini. Saya berharap umat Islam bisa mendapatkannya. Dan ini belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Yang ini belum. Tapi yang ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillah penerbitnya adalah dari uh, Granada. Apa ini? Granada Media Tamah. Kaum muslimin yang kami muliakan. Kita lanjutkan Imam Mahdi hanya Allah yang menghancurkannya. Maaf ya, uh, dan Ma'jud Allah yang membinasakannya dengan doa Nabi Isa alaihissalam di atas bukit dalam keadaan kelaparan. Nabi Isa berdoa ke langit dan berdoa ya Rab hancurkanlah, hancurkanlah. Allah mendatangkan ulat yang sangat banyak yang memakan seluruh Yakjud dan Ma'jud serentak yang ada di muka bumi ini. Yakjud Ma'judnya mati serentak oleh ulat-ulat yang mematikan itu. Mereka pun membusuk dalam waktu yang cepat. Maka buka bumi ini baunya luar biasa. Bangkai-bangkai bertebaran dan berserakan di mana-mana. Bahkan kata Rasulullah saat Nabi Isa turun, Imam Mahdi turun, orang orang beriman turun, mereka harus melangkahkan kakinya mengiapa, iya, me, apa namanya ini? Meloncatkan kakinya ke sini, jadi dari bangkai demi bangkai itu begitu banyaknya bangkai. Bagaimana cara membersihkan bumi? Saat itulah Nabi Isa kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bumi ini Allah bersihkan kembali dari mayat-mayat yang tidak tanggung-tanggung banyaknya di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala pun mendatangkan burung-burung besar yang lehernya saja mirip dan sebesar leher-leher onta kata Rasulullah. Pertanyaannya di mana burung itu sekarang? Jangan coba-coba tanya ke saya. Banyaknya jumlah burung ini kata Rasulullah. Langit yang tadinya terang oleh terik matahari langsung ter tergelapkan oleh seolah-olah awan yang sangat tebal langsung gelap di bawah itu karena banyaknya burung-burung itu berdatangan. Burung tersebut menukik ke bumi. Setiap satu ekor burung mengangkat satu ekor bangkai Yakjud dan Makjud. di bawah untuk dibuang. Pertanyaan lagi kemana dibuang? Jangan tanyakan saya. Yang jelas semua bangkai Ya'jud dan Ma'jud pun akhirnya bersih. Tapi kata Rasulullah, tetap saja serpihan dan jatuhan daging-daging ulat-ulat bangkai-bangkai itu masih berserakan di mana baunya pun masih luar biasa. Lagi-lagi kali ketiga Nabi Isa berdoa lagi, "Ya Allah, bersihkanlah." Allah pun menurunkan hujan yang sangat lebat selama tiga hari. Disitulah nanti sisa bangkai itu dilarikan dan dibawa ke laut oleh air hujan yang lebat. Kaum muslimin yang kami muliakan, bumi masuk kepada masa-masa aman. Inilah periode kelima yang dijanjikan, masa-masa aman. Dan inilah tanda besar kiamat yang nomor empat. Jadi di penghujung tanda besar, di, di penghujung periode keempat, yang kita sekarang ini periode keempat kita ini, di penghujungnya ada ditutup dengan Ya'jud dan Ma'jud lepas. Jadi tahulah kita kalau seandainya panjang umur kita hanya Allah yang Maha tahu, berarti periode ini akan mendapati Dajjal keluar, Nabi Isa turun dan Ya'jud Ma'jud lepas. Danau Tiberias mulai mengering. Kau muslimin, apa-apa yang saya gambarkan besok hari insya Allah di Masjid Mujahidin di Surabaya Silakan nikmati kalau ada yang mempunyai kelapan waktu, datanglah ke sana, pastikan datang, bawa istrinya supaya imannya naik sempat ke atas. Saya lihat di mana-mana orang mendengarkan uraian ini langsung mengalami perubahan dan revolusi mental dan jiwa yang tidak sedikit, Pak. Mengalami perubahan yang tidak main-main. Di mana-mana saya temukan perubahannya sangat luar biasa. Kenapa mereka yakin nahnu ummah fi akhir zaman. Kita adalah umat yang hidup di akhir zaman. Taib ke muslimin. Setelah itu masa-masa aman yang ternyata berlangsung hanya sekedar 7, 8 atau 9 tahun. Imam Mahdi pemimpin pertamanya hanya beberapa tahun Imam Mahdi pun meninggal dunia. Kemudian digantikan oleh Al-Qahtan yang kami sebutkan tadi. Nah, di periode yang kelima ini tidak ada perang. Jumlah wanita 50, jumlah laki-laki satu. Kemudian wanita seorang diri melakukan perjalanan dari Hadramaut jalan kaki seorang diri ke tanah suci melaksanakan ibadah haji malam siang malam siang berjalan ke sana jalan kaki loh hadisnya memang udah nggak ada teknologi sendirian sampai selesai ibadah hajinya dia pulang kembali jalan kaki aman saking amannya begitu tidak ada perampokan tidak ada perang tidak ada pemerkosaan aman. Inilah masa pemerintahan terakhir di muka bumi kaum muslimin. Subhanallah. Dan harta serta emas dibagi-bagikan oleh sang pemimpin. Sesuka hati rakyat mau ngambil berapa? Mau ngambil berapa emasnya? Ambil saja. Bahkan di antara kalian saat itu kata Imam Mahdi, ada yang membawa emas dua genggaman tangannya penuh, Pak, emas. Bukan emas Jawa ya, kalau Mas Jawa nggak kayak gini, gini angkatnya. Segini emas penuh. Diantarkan pada tetangganya. Ini hadiah dari saya Pak, Bu, terima. Ini sedekah. Apa jawaban si tetangga ini? Waduh, di belakang ada sekian karung tuh, mau diapakan? Syukron aja deh. Sekarang hanya demi satu cincin saja orang tega berbunuh-bunuhan. Nah itu nanti diginiin emasnya, nolak semua. Allahumma salli ala Muhammad kondisi saat itu. Lah, pada saat itu ini tanda besar kiamat yang keempat yaitu masa-masa aman dan terjadi lagi tiga tanda besar kiamat yang lainnya. Jadi ada tujuh ya yang disaksikan oleh orang beriman orang Islam di bumi ini. Tanda besar kiamat yang ke lima terbitnya matahari dari sebelah barat. Terbitnya matahari dari sebelah barat sebagian orang, sebagian ulama kontemporer mencoba menafsirkan dan tafsiran mereka sesat. Karena berbeda dengan keyakinan para ulama salaf dan ulama khalaf dari ahlus sunnah wal jamaah. Kata mereka matahari terbit dari barat itu maksudnya adalah Islam akan kembali bangkit dari Amerika, dari Eropa. Itu yang dimaksud. Enggak gitu. Kalau bodoh jangan ngomong. Kenapa demikian? Di dalam hadis sahih Muslim jelas-jelas Rasulullah menjelaskan fisik matahari yang saat ini menerangi bumi kita itu dipanggil oleh Allah di penghujung zaman dipanggil oleh Allah dan meninggalkan posisinya lalu dia sujud di bawah arash sujud yang lama bagaimana cara matahari sujud jangan tanyakan ke saya Sujud. Bahasa Nabi seperti itu. Lalu Allah akhirnya berfirman, Ya matahari, kum, bangkit. Kembalilah kamu ke tempat kamu semula berada. Dan terbitlah kamu dari arah biasanya kamu tenggelam. Maka kembalilah matahari ke tempat posisinya semula. Saat itu manusia di bumi merasakan malam yang sangat panjang. Nah, pernah dengarkan bahwa akan dialami nanti oleh makhluk di bumi malam yang sangat panjang. Inilah dia seluruh bumi mengalami malam yang sangat panjang dan sangat dingin. Ya, tiga hari tinggalkan matahari, kenapa nggak dingin kaum muslimin? Sangat panjang. Matahari terbit dari sebelah barat, hanya setengah hari saja, kemudian dia kembali ke posisi tenggelamnya sebelah barat, besoknya seperti biasa, kembali terbit sebelah timur. Tapi ini sudah pertanda besar kiamat yang nomor lima. Saat matahari sebelah barat, manusia yang kemarin masih ada ragu-ragu, kepengen untuk taubat, kepengen untuk masuk Islam, sudah tidak ada lagi pintu taubat. Sudah tidak ada lagi Islam yang diterima. Bahkan orang-orang yang hafal Quran pun Al-Qurannya hilang dari ingatannya. Semua manusia berlomba-lomba lari melihat lembaran-lembaran Quran mereka. Ternyata mereka temukan di pagi hari itu lembaran Qur'annya hanya kertas-kertas putih yang sudah kosong kata Rasulullah. Pertanyaan saya, Nabi waktu menjelaskan hadis ini sudah ada kertas yang putih kayak gini belum? Tapi Nabi menyebutkan masa itu. Saat manusia berbondong-bondong melihat mushaf mereka, Al-Quran mereka, yang mereka temukan adalah lembaran-lembaran putih yang sudah ko kosong. Artinya kertas ini secara tidak langsung telah diisyaratkan dan dibuat oleh Rasulullah SAW. Hmm? Inilah zamannya yang Al-Quran itu di atas kertas. Dan nanti di malam yang panjang Allah angkat itu. Tidak satu pun lagi di bumi ini tersisa kalamullah. Bahkan orang-orang yang hafal Al-Quran, hatta Al-Fatihah saja yang hafal, besok paginya sudah hilang semua hafalannya. Tapi imannya tetap. Telat sudah, yang mau tobat terlambat sudah. Yang mau masuk Islam juga terlambat sudah. Masya Allah. Sudah kaum muslimin. Esok harinya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjadilah tanda besar kiamat yang keenam. Dalam hadisnya esok harinya wa dan pada esok harinya keluarlah binatang raksasa dari dalam perut bumi. Allah menyebutkan binatang itu dalam bahasa Al-Qur'an dengan sebutan dabbatul ardi. Dabbatul ard. Binatang ini dapat berbicara dengan bahasa manusia. Binatang tersebut membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman sisa manusia yang masih hidup di muka bumi ini pasti akan ditemui oleh binatang tersebut dan diberi tanda oleh tu binatang. Orang beriman akan diusapkan kepadanya cincin Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Lalu wajahnya pun menjadi bersih, putih dan terang bercahaya. Sementara orang kafir disentuhkan ke kepalanya tongkat Nabi Musa, maka menghitamlah wajahnya dan muramlah serta jelek bentuknya. Maka wajah manusia yang hidup di bumi ketika itu cuma dua aja, putih, bersih, bercahaya atau hitam, gelap, jelek. Rasulullah bersabda, ketemu orang beriman dengan orang kafir, apa kata orang beriman? Hai kafir, minumlah ini. Hai orang beriman, silahkan makan ini. Tidak ada perang. Tetapi mereka sudah sangat mudah saling mengenal. Nah barulah setelah selesai tiga kali binatang itu keluar ya dari tempat yang berbeda di muka bumi ini. Jadi tidak ada manusia di bumi ini yang tidak didatang oleh binatang tersebut. Artinya jumlah manusia di bumi ketika itu sudah lengang pak, sepi bumi ketika itu. Pada pergi kemana? Di periode keempat akan banyak kematian massal yang insya Allah besok akan kita uraikan. Lalu barulah angin lembut bertiup dari negeri timur atau negeri Yaman. Orang yang sudah diberi tanda, maka yang wajahnya putih dan bersih ini, angin itu akan datang kepadanya. Kata Rasulullah walaupun dia di atas gunung, walaupun dia dalam gua, walaupun dia di lembah, angin tersebut akan menjemputnya. Saat angin itu menyentuhnya, dia pun meninggal di tempat. Itulah saatnya orang beriman meninggal dunia seluruhnya. Tanda besar kiamat yang ketujuh mengakhiri riwayat seluruh orang-orang yang Islam yang beriman kepada Allah. Selesai. Maka tiga tanda besar kiamat lainnya. Yang kedelapan, tenggelamnya bumi sebelah timur. Yang kesembilan, tenggelamnya bumi sebelah barat. Bumi sebelah timur ini adalah termasuk Indonesia, Pak. Tenggelam masuk ke dalam laut. Ya, maka Australia, Timur Leste, termasuk Malaysia, ya, termasuk apa Thailand, nah, semuanya itu yang sebelah timur, bumi yang sebelah timur itu akan tenggelam semuanya. Kalau Bapak pernah melihat film khayalan daripada Hollywood, Kiamat 2012, kan beberapa lempengan bumi patah tuh kan, masuk ke dalam laut. Ya, mereka mencoba mengkhayalkan dengan teknologi akal-akalan eh, eh, trik komputer mereka setidaknya memberikan gambaran Pak, bumi ini tenggelam sebelah timur itu ya kita. Lalu tanda besar kiamat yang kesembilan yaitu tenggelamnya bumi sebelah barat itulah Amerika, itulah Eropa, ya. Itulah nanti wilayah Afrika. Tenggelam. Jadi tinggal setumpuk bumi saja yang masih ada daratannya masih di atas laut yaitu Jazirah Arab, Syam dan di wilayah sekitarnya. Hanya itu yang tersisa terakhir. Kemudian terjadilah tanda besar kiamat yang ke-10 yaitu api raksasa akan keluar dari dalam perut bumi Yaman. Api itu menyambar manusia dan mengusir mereka sehingga mereka lari tunggang langgang dengan kecepatan yang seberapa mereka bisa. Berkumpullah mereka di Syam. Seluruh manusia yang tersisa hidup akan lari dan mereka berkumpulnya di Syam. Syam hari ini adalah Palestina, Suria, Lebanon, Yordania. Inilah Syam. Nanti manusia akan berkumpul di sana. Kabar yang tidak baik lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Silahkan buka di YouTube. Kalau kita agak kurang mengikuti berita, berita terkini kaum muslimin yang kami muliakan di lapangan yang sangat luas di tanah Yaman hari ini telah ditemukan sebuah area yang sangat panas dan mengeluarkan asap. Ketika coba ditelusuri oleh pakar-pakar saintis dan yang lainnya, pakai helikopter, pakai pesawat kecil semacamnya, ada apa di zoom. Ternyata apa? Beberapa area yang sangat luas itu sudah merekah. Apa itu? retak tanahnya dan kelihatan ada bara api yang sangat besar di situ. Sekarang di Yaman sudah ada. Sudah ada kaum muslimin. Seolah Allah telah memperlihatkan sudah dekat waktu kalian hai manusia, sudah dekat. Jangan katakan ini bualan. Hadisnya ada dan para pakar-pakar ilmuwan-ilmuwan dunia telah mengumumkan ini. Masalahnya kita di Indonesia ini sibuk entah apa yang disibukkan. Mereka tidak tahu kita ini sudah di ujung waktu, sudah di ujung zaman kaum muslimin. Setelah manusia kumpul seluruhnya di Syam, barulah Allah instruksikan agar malaikat Israfil yang sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, Israfil kata Rasulullah telah memasukkan pangkal sur ke dalam mulutnya. Nafhus sur. Setiap sebentar matanya melirik ke arah arash menunggu aba-aba kapan ini ditiup. Sekarang NASA Amerika, saintis, para ahli astronomi dunia telah menemukan dengan teknologi mereka yang tercanggih. Ternyata alam semesta ini telah ditemukan bentuknya kaum muslimin mirip benar dengan bentuk terompet. Ada dengar ini? Ada mengikuti berita ini? Subhanallah. Coba bayangkan pangkalnya terompet itu di dalam mulut malaikat Israfil. Kebayang nggak berapa besarnya malaikat Israfil itu? Sejak Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul, malaikat Israfil pun meletakkan pangkal trompet itu ke dalam mulutnya dan matanya setiap saat melirik ke bawah arash Allah menunggu aba-aba dari sang pemilik arash kapan ini ditiup. Makanya kata Nabi, "Bu'ithtu ana wa baina yadayi sa'kahatain." Aku ini diutus. Dengan kiamat terjadi jaraknya cuma kayak gini kata Nabi. Lalu kata para sahabat Rasulullah merenggangkan sedikit antara jari telunjuknya dengan jari tengahnya. Begitu dekatnya, makanya malaikat Israfil nyangka nih, udah deket banget nih. Dia masukkan ke mulutnya. Enggak kebayang pak berapa besarnya tuh malaikat Israfil. Udah enggak usah dibayangin, enggak juga kebayang kok. Rasulullah bersabda, rambutnya, rambut tengkuknya malaikat Jibril itu, kalau seluruh air yang ada di bumi ini, air laut dengan uh, lima benuanya, air danau, air sungai, semuanya dituangkan ke rambut tengkuknya malaikat Jibril dalam wujud aslinya, maka tidak akan ada satu tetes pun dari air itu akan keluar dari dari bulu tengkuknya. Alangkah besarnya satu malaikat Allah dalam wujud asli dan itu jumlahnya lebih banyak daripada pasir-pasir di tepian pantai, lebih banyak daripada bintang gemintang yang ada di luar angkasa sana, lebih banyak daripada jumlah jin dan manusia semenjak mereka diciptakan. Dan itu adalah makhluk Allah. Bagaimana dengan Sang Khalik? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Betapa sombong dan angkuhnya manusia yang hidup hanya sebentar dengan dengan ciptaan yang sangat lemah merasa dirinya perkasa hanya gara-gara diberikan kekuasaan sedikit. Sekali berfir'aun, sekali berbarak Obama, tidak ada apa-apanya mereka di hadapan Sang Maha Perkasa. Malaikat-malaikat Allah saja takkan ada yang mampu mengalahkan. Dan tanda-tanda itu kaum muslimin sudah ada sebahagiannya dinampakkan oleh Allah di depan kita. Sekarang kita bicara tentang Imam Mahdi. Iya, kita bicara tentang Imam Mahdi. Setelah pengantar tadi, kapan Imam Mahdinya muncul? Saat si Dajjal akan lepas, barulah Imam Mahdinya terlebih dahulu muncul. Apa kondisi dan suasananya saat dia muncul? Kaum muslimin yang kami muliakan, kalau Bapak punya rekomendasi, eh, bapak punya referensi kitab, buku-buku yang ditulis oleh Ustaz Abu Fatihah Al-Adnani, saya yakin beliau pernah kemari. Udah pernah ya? Belum. Mau dekat sini kok. Tetangga sini panggil dia ngapain orang dari Padang didatangkan kemari. Ya, saya udah beberapa kali panel dengan beliau di berbagai provinsi. Jadi saya sarankan beliau dekat di sini. Undang dia kemari. Buku-buku yang dia tulis tentang masalah akhir zaman termasuk buku-buku bestseller. Ya, saya sarankan undang beliau kemari. Saya bawa buku, saya pesan dari Arafah. Ini salah satu usaha yang beliau kelola. Buku itu jumlahnya 300 eksemplar. Tapi saya pesankan untuk acara besok. Zikir akhir zaman. Saya menguasai isi buku itu sepenuhnya. Karena saya lihat ini buku ilmiah yang pantas disuguhkan kepada umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Di dalam buku tersebut diuraikan langkah-langkah apa yang akan terjadi dan apa yang antisipasinya umat Islam dalam menghadapi kejadian-kejadian besar itu melalui hadis-hadis Rasulullah yang sahih melalui kesepakatan-kesepakatan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Makanya zikir akhir zaman seperti apakah kekuatan zikir di akhir zaman mampu melindungi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kaum muslimin, jadi kalau seandainya saya tidak mungkin lagi ke depan itu datang kemari. Saya telah menjeb, apa tuh, mendobrak sedikit semangat Bapak dan Ibu agar kita sudah wajib mengetahui Ingat ya ketika malaikat Jibril datang dalam bentuk Dihyah Al-Kalbi dalam hadis sahih Muslim, Umar bin Khattab bercerita, malaikat itu menyamar dalam bentuk wajah dan rupa yang sangat sempurna. Lalu dia duduk di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya tentang Islam. Dijawab oleh Nabi. Apa katanya? Jawabanmu benar. Eh, eh, dia yang bertanya, dia pula membenarkan kata Umar. Dia bertanya lagi, apa itu iman? Nabi menjawab dengan rukun iman yang enam. Lagi-lagi dia berkata, jawaban ini juga benar. Dia bertanya lagi, apa itu ihsan Dijawab jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Eh hey Muhammad, kamu paling getol menyampaikan tentang masalah akhir zaman, akhir zaman kita udah dekat kiamat. Saya mau tanya, kapan waktunya hai hey Muhammad?" Saat itulah Nabi Muhammad menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Sorry. Untuk pertanyaan yang ini, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. I don't know. Saya tidak tahu. Kapan tepatnya? Kalau begitu ayah Muhammad terangkan kepada saya ciri-ciri kejadiannya. Nah mendengarkan ciri-cirinya apa? Nabi Muhammad mengatakan ini gue banget ini. Kalau ini saya bisa jawab. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Selesai Nabi Muhammad menjawab. Laki-laki tersebut tanpa babi bu, tanpa macam-macam. Langsung pergi. Umar bin Khattab masih bengong. Para sahabat masih bengong. Lalu kata Nabi, ya Umar, atau dari mana Sa'il? Umar kamu tahu enggak yang bertanya tadi itu siapa? Apa jawaban Umar? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lebih tahu tuh orang tadi siapa. Umar, ente sekarang pergi tangkap dia, bawa kemari giliran kita nanyain dia. Maka Umar dengan langkahnya yang besar dengan tubuhnya yang gesit mencoba mengejar laki-laki tersebut sampai di luar masjid Cilingak celinguk lihat sana sini nggak ada padahal baru aja keluar maka Umar berkata, ya Rasulullah sudah nggak ada. Innahu Jibril. Itu yang datang adalah malaikat Jibril. Atakum liyu'allimakum dinakum. Dia sengaja datang kemari atas instruksi dan perintah dari Allah. Liyu'allimakum dinakum. Untuk mengajarkan kepada kalian semua isi agama ini. Jadi isi agama ini ada empat. Islam, iman, ihsan dan ilmu tentang akhirus sa'ah. Jadi setiap kita ini wajib mengetahui tentang akhir sa'ah Akhir zaman, ilmunya apa, ciri-cirinya apa, tanda-tandanya apa. Supaya apa? Saya melihat salah satu rahasia terbesar iman para sahabat itu. Perjuangan para sahabat itu mendampingi Rasulullah. Habis-habisan mereka hidup di muka bumi ini untuk membela tegaknya agama Allah ini bersama Rasulullah. Karena mereka dikompori terus oleh Rasulullah kita di hidup di akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman. Akhirnya mereka mempunyai motivasi hidup yang dahsyat dan luar biasa. Mumpung masih hidup. Nah itu konsep mereka Pak. Mumpung masih hidup. Saat Nabi menggambarkan sehingga Ibnu Abbas berkata, kami sangat yakin apa yang digambarkan Rasulullah akan, akan terjadi di zaman kami ini hidup. Sehingga semangat mereka untuk menja, untuk menja, memakai hidupnya itu Pak, nggak tanggung-tanggung semangat yang positif. Mumpung masih hidup, saya harus perbanyak amal soleh saya. Mumpung masih hidup, saya harus jadi orang kaya. Nanti dengan kekayaan saya bantu agama. Saya bela agama Allah. Saya akan berangkatkan keluarga. Saya akan berangkatkan para mujahidin. Saya akan cetak para ulama. Mumpung saya masih kaya. Hah? Jadi timbul motivasi hidup yang sangat lurus kaum muslimin. Inilah salah satu dampak mengetahui akhir zah. Padahal semua tanda-tanda yang disebutkan Nabi itu, maaf, itu kita lihat di zaman kita. Harusnya yang mewarisi akidah para sahabat tentang keyakinan akhir zaman itu adalah kita. Tapi sayang karena ini jarang disampaikan, akhirnya kita masih menganggap ini lomo. Iya, kita haram percaya kapan kiamat itu tepat terjadinya. Tahun sekian bulan anu itu haram percaya. Tetapi mengetahui dan mengilmi ciri-ciri dan tanda-tanda akhir zamannya wa, wajib. Dampaknya apa? Dampaknya luar biasa. Kita akan total dalam hidup ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak akan dipedaya oleh dunia. Kaum muslimin yang kami muliakan, hebohnya Indonesia hari ini dengan masuknya dengan gemparnya di mana-mana antara ahlus sunnah dengan yang bukan ahlus sunnah ini pertanda salah satu di antara tanda-tanda akhir zaman kalau saudara-saudara kalau bapak-bapak dan ibu-ibu menganalisanya, ini bahagian daripada akhir zaman itu. Lah, kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, secara umum warisan daripada keyakinan bahwa kita di akhir zaman ini adalah saya harus full dan total untuk hidup ini dalam membela agama Allah, dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadinya nggak ragu-ragu, Pak. Dan insya Allah kalau kajian saya ini selalu saya tutup begini. Seandainya pasti besok kiamat terjadi. Pasti nih ha? Pasti besok kiamat terjadi kata Rasulullah. Masih ada satu butir kurma di tangan kamu, tanamlah. Walaupun besok udah pasti kiamat. Padahal kurma itu baru bisa dinikmati setelah lima tahun ke atas. Artinya besok kan kiamat untuk apa lagi ini ditanam? Mas, ter, ini adalah masalah duniawi. Maka inilah pesan yang sebenarnya dari Rasulullah. Walaupun udah pasti kiamat itu dekat lagi, besok masih ada hal yang positif, positif yang bisa kamu lakukan di dunia ini. Untuk urusan dunia, niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan. Jadi bukan kebalikan itu ya. Hilang semangatnya. Habis dengarkan uraian dari Ustaz Zulkifli Muhammad, habis itu pulang, Dek, nggak usah nambah anak ya, Dek ya. Kenapa, Mas? Udah mau kiamat, Dek. Nah, orang tua ngomong sama anaknya, "Nah, besok nggak usah kuliah ya, Nak ya." Kok gitu pak? Kok gitu bi? Udah mau kiamat. Bukan gitu pak, semangatnya hilang jadi kalau gitu. Itu namanya menghasilkan dampak negatif. Padahal seharusnya yang terjadi itu adalah kebalikan dari itu. Lakukan semua aktiviti duniawi kita itu secara normal, secara biasa. Tapi mindsetnya dirubah kepada total mempersiapkan apa yang seberang kehidupan kita. Dan itulah ya harusnya kita lakukan dari sekarang kaum muslimin. Jadi mohon maaf tadi saya disampaikan tepat pukul 20 berakhir pembahasan saya dan dibuka tanya jawab. Berarti pembahasan tentang Imam Mahdi belum sempat kita uraikan. Silahkan buka YouTube. Saya banyak menguraikan ini di YouTube dan beberapa kali kajian ini pernah saya sampaikan di Wesal TV. Silahkan juga buka kembali dan itu Wesal TV sudah masukkan sendiri ke uh, blog tersendiri di YouTube. Silahkan dibuka dan uh, apa? ada waktu buat 15 menit katanya tadi untuk tanya jawab. Silahkan kita persilahkan. Baik, maaf kita ya muslimin. Ya, Assalamualaikum. Demikian tadi paparan yang disampaikan oleh Ustaz Zulkifli Muhammad dan bagi para hadirin jika ada pertanyaan monggo bisa dapat disampaikan ke depan. Baik Ustaz, ada satu pertanyaan yang masuk. Ustaz sebelum binatang gabah itu keluar bukankah terjadi sudah terjadi perang besar yang menghabiskan orang-orang yang kafir nah pertanyaannya lantas binatang gabah itu memberikan tanda pada orang kafir yang mana Barakallah ya, <laughs> Barakallahu Allahumma salli wa sallim la Rasulillah SAW. Saya senang nih, ada pertanyaan berarti yang tadi itu connect semuanya. Baik, jawabannya begini ibarat Allah. Pertanyaannya jelas nggak tadi? Ya jelas. Ketika munculnya binatang itu kan diberi tanda tuh antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Lah dalam peperangan besar sebelumnya kan orang kafir sudah habis semua. Orang kafir yang mana lagi yang masih ditandai oleh itu binatang? Jawabannya simpel ke muslimin. Ini perang itu yang disebut dengan saya, saya tadi sempat menyebutnya sedikit disebut dengan al-malhamatul kubra kalau dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil disebut oleh mereka Armageddon. Ya, Armageddon. Itu dalam Taurat, dalam Injil. Sementara dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, di kitab ini juga diuraikan dengan sangat rinci bahwa itu disebut dengan Malhamah Al-Kubra. peperangan terbesar yang terakhir dan itu terjadi hanya antara umat Islam melawan blok barat Sebelumnya, blok barat dengan blok timur terjadi peperangan yang sangat besar. Eh, esok akan kita urai dengan rinci insyaallah taala. Akan jadi peperangan sangat besar, umat Islam saat itu diajak oleh blok barat bergabung dengan mereka. Maka umat Islam dan barat mengalahkan musuh bersama itu musuh timur, termasuk ujung tombak blok timur itu adalah Persia, Iran hari ini. Ya, Rusia, Cina dan sebagainya itu akan bersatu. Bapak mendengarkan bagaimana berita ter perkembangan terkininya, masya Allah ya. Antara Cina, Rusia, India itu secara militer, secara ekonomi mereka sudah menyatukan semua kekuatan mereka untuk memberangus kekuatan blok barat. Amerika Eropa sekarang kelimpungan, ekonomi mereka juga sudah sakaratul maut, ya. Sementara mereka tidak dapat hidup tanpa Timur Tengah. Jadi mereka makan buah si malakama, mundur mampus. Maju tak berdaya. Kekuatan real satu-satunya ketika itu apalagi umat telah dipimpin oleh Imam Mahdi saat itu adalah Islam. Maka mereka mengajak bersatu dan berdamai Islam. Kemudian berperanglah melawan musuh pertama blok barat. Maka itulah peperangan yang paling mematikan terakhir. Di situ banyak kematian manusia terjadi. Padahal kejadian itu pada perang dunia eh, apa perang besar itu nanti manusia sudah berperang dengan menggunakan teknologi manual. Kemana perginya teknologi? Hancur seluruhnya. Apa yang menghancurkannya? Insya Allah Taala besok kita uraikan. Ya, ini tandanya apa? Kalau ada yang gila ilmu di antara kita ini, semoga Allah mencintainya, maka dia akan kejar ke sana. Ya. Kaum muslimin yang kami muliakan. Setelah peperangan itu terjadi, blok timur seluruhnya tutup buku, maka barat pun Romawi pun dihutoh, diamak, didabik mereka mengibarkan bendera salibnya. Sambil berkata, Yahya salib! Yahya salib! Peperangan ini dimenangkan oleh salib. Marahlah umat Islam. Apaan? Salib yang menang. Sementara tidak ada peperangan itu kalau tidak dibantu oleh umat Islam tidak akan adanya daya apa-apa si barat itu. Ini salah satu rahasia kenapa Barack Obama pada bulan Februari 2014 kemarin tidak jadi menarik 300 50 bala tentara infanterinya dari wilayah Teluk karena mereka sedang mempersiapkan agenda besar peperangan akhir zaman kaum muslimin. Ya. Padahal mereka tahu mereka sudah tidak sanggup lagi membiayai perang ini, udah nggak sanggup. Baik ya. Jadi peperangan di Hutoh ini nanti yang disebut dengan Malhamah Al-Kubra yang dimaksud itu uh, ya adalah perang antara bala tentara mujahidin di bawah komandan tertinggi umat Islam itu Imam Mahdi melawan bala tentara Romawi. Hanya itu saja. Sementara yang ada di muka bumi lainnya kan nggak seluruhnya bala tentara toh. Ada juga orang-orang kafir yang bukan bala tentara. Lah mereka-mereka ini yang tersisa hidup nanti. Sementara yang ikut perang di Malhamah al Kubro itu memang mampu semuanya. Mati seluruhnya. Sementara pengikut Imam Mahdi yang tersisa nanti hanya sepertiga lagi yang hidup. Selainnya Allah jadikan mereka syuhada akhir zaman. Begitu. Semoga faham uraian ini. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Bisa. Ya. Uh, apa saja kriteria para mujahid dan para pendukung Imam Mahdi? Kriterianya Subhanallah kaum muslimin. Kalau antum baca dalam ayat yang saya bacakan tadi, itu ciri khas mutlaknya itu ya. Surat An-Nur surat 24 ayat 55 tadi, amanu minkum wa amilus salihat. Amanu orang-orang yang beriman ahli tauhid di akhir zaman yang betul-betul murni tauhidnya, tidak bercampur dengan kesyirikan apapun dan mereka berpegang erat di atas tauhid itu. Wa amilus salihat dan mereka adalah para pelaku-pelaku amal so. Sementara sepakat seluruh ulama ahlu sunnah mengatakan solehnya satu amalan itu adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara di hadis-hadis lain tentang akhir zaman orang-orang yang akan menjadi bala tentara Imam Mahdi itu di samping dia adalah mukmin muahid, mereka adalah para mujahid yang alim. Mujahid yang amil ya mujahid yang berilmu kental dan pekat keilmuannya sementara mereka adalah ahli amal dan mereka adalah mujahid ciri khasnya itu saja Pak yang disebut dengan gelaran taifah al-mansurah dan Nabi berkata mereka senantiasa adam mereka akan senantiasa ada tempat mereka adalah di Syam kata Rasul afwan kalau agak tersinggung umat Islam di Indonesia di Syam jadi bukan di Indonesia tapi orang-orang terbaik di muka bumi ini akan berkumpul di Syam nanti. Seandainya ada terbuka jalannya dari Allah, jangan tunggu-tunggu Pak. Hanya orang-orang terbaik di muka bumi inilah yang akan berkumpul nanti di Syam. Dan mereka lah yang berperang di belakang Imam Al-Mahdi. Ya. Jadi eh, apakah sama antara Imam Mahdi yang, yang disampaikan oleh Agus Sunnah dengan versinya Imam Mahdi orang Syiah. Kalau ada mungkin bisa disinggung di mana letak perbedaan dari kedua versi tersebut. Ya. <laughs> Masya Allah ke muslimin Saya belum sampai membahas masalah Imam Mahdi Pertanyaan Imam Mahdi Berarti dari awal datang udah merencanakan pertanyaan itu ya Padahal salah satu Salah satu apa tadi uh, Kode etik dalam menuntut ilmu adalah Yang ditanyakan adalah yang sudah dibahas dibahas. Sementara ini belum lagi dibahas sudah ditanyakan. Ya, biar saya jawab. Tandanya saya ini belum tentu ada jaminan masih akan datang akan sampai kemari lagi. Dan saya juga tidak berniat mau kemari lagi. Tapi kalau Allah suruh ya gimana saya akan menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus terang kaum muslimin, saya tidak haus untuk diundang oleh kaum muslimin. Benar. Saya sekarang sedang menikmati MMUS saya Majelis Mulazamah Ulum Syariah yang baru saja saya buka tahun pertama sekarang di Sumatera Barat. Jadi saya mengerami anak-anak dari pagi sampai tidur. Dari bangun tidur sampai tidur. Dari jam 2, jam 3 itu mereka udah bareng dengan saya sampai saya antarkan mereka tidur kembali. Itulah kesibukan saya yang saya nikmati sekarang. Meninggalkan mereka saya sangat kasihan. Nah kaum muslimin, jadi bukan berarti saya diundang kemari, saya senang banget diundang. Ya, cuma sekali saya datang, saya harus menyebarkan apa yang ada dititipkan Allah sedikit pada saya. Baik ya, Imam Mahdinya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Imam Mahdinya Syiah siang dan malam. Imam Mahdinya Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas mereka di atas dalil-dalil yang sahih. Sementara Imam Mahdinya Syiah mereka di atas khayalan dan hadis bohong, hadis palsu yang dikarang oleh para imam-imam pendusta mereka. Kaum muslimin yang kami muliakan. Rasul mengatakan Imam Mahdi versi Syiah nasabnya adalah kepada Hasan bin Ali. Hasan bin Ali. Ali bin Abi Thalib nikah dengan putri kandung Rasulullah Fatimah Az-Zahra lalu melahirkan anak sepasang kembar Hasan dan Hussein. Sementara Imam Mahdinya versi Syiah, maaf ya, Imam Mahdinya versi Syiah adalah dari Hussein bin Ali. Sementara Imam Mahdinya versi Ahlu Sunnah wal Jamaah Apalagi Ali sendiri yang mengatakan nanti bahwa ketika dia memegang Hasan dari keturunan anakku yang ini akan muncul nanti lelaki pembawa rahmat dan berkah di akhir zaman yang akan mengembalikan bumi ini kepada keadilan dan kesejahteraan padahal sebelumnya bumi ini dipenuhi oleh kezaliman dan ke kesemena-menaan. Saat itu beliau sedang memegang Hasan bin Ali dan riwayat hadis ini menurut para ulama ahli, ahli hadis kita adalah riwayat dari rijal yang fiqat dengan sanad yang baik. Kaum muslimin yang kami muliakan, Al-Hafiz Ibnu Kathir menyebutkan bahwa keturunan silsilahnya Muhammad bin Abdullah yang nanti digelari sebagai Al-Mahdi ini adalah dari Hasan bin Ali. Sehingga Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, begitu juga apa tuh uh, ya para ulama-ulama yang bermahab, bermazhab, bermazhab uh, alusna wal jamaah dengan manhaj salafus saleh menyepakati bahwa laki-laki tersebut dari Hasan bin Ali. Begitu ya. Sementara dari kitab-kitab induk Syiah, uh, Imam Mahdi mereka itu serempak lebih mengerikan daripada Dracula. Ya. ya Dracula ini bukan sosok yang difilm-filmkan barat. Dracula ini adalah seorang muslim yang berkhianat ya dalam masa uh, pemerintahan Islam dulu mereka dia berkhianat kemudian berpihak kepada barat berpihak kepada kaum salib lalu menjadi manusia yang paling ganas dan membantai eh, manusia muslim dengan sekejam-kejam pembantaian sengeri-ngeri pembantaian dia suka mematikan umat Islam ini dengan penyiksaan yang sangat mengerikan dan namanya Dracula ya sekarang mereka bohongkan sejarah itu dengan sosok pengisap darah ya, itu tidak benar jadi Imam Mahdi versi Syiah yang akan muncul di akhir zaman itu lebih serem daripada Dracula. Apa yang akan dibuatnya? Pertama, kerjaannya yang pertama kalau dia muncul, sekarang kudanya sudah disiapkan Pak di Iran. Kudanya Imam Mahdi itu sudah disiapkan. Putih kudanya ya, e, selengkap dengan seluruh peralatannya dan kaum muslim eh, apa kaum Syiah di Iran itu dengan kuda tersebut pipis dan ee-nya dijadikan mereka untuk keberkahan. Mereka polisi wajahnya, bahkan ada air pipisnya mereka minum, katanya berkah untuk pengobatan segala macamnya. Memanglah kaum muslimin itu orang tak dari apa hati dan otaknya dibuat oleh Allah ya. Lah, kudanya sudah mereka siapkan. Keyakinan mereka nanti Imam Mahdi ini akan muncul. Kerjaan pertama Imam Mahdi adalah mendatangi kuburan Abu Bakar dan Umar lalu menghidupkan mereka kembali. Habis dihidup disiksa sampai hari kiamat. Ya, karena itulah tohutnya Arab katanya. Kemudian Bunda Aisyah radhiyallahu anha juga akan dibangkitkan kembali lalu akan dirajam, disiksa sampai hari kiamat. Itu katanya keyakinan dari kalangan Syiah. Imam Mahdinya itu akan menghancurkan Ka'bah lalu memindahkan tanah suci ke Qum dan Kar Karbala. Imam Mahdi versi mereka itu akan meratakan seluruh masjid-masjid Sunni seluruh dunia dan siapapun Sunni yang tidak mau bergabung dengan Syiah akan dibantai. Jadi itu versi Imam Mahdi ala Syi Syiah dan itu ada di buku-buku induk mereka. Kaum muslim yang kami muliakan, sementara Imam Mahdi versi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengembalikan bumi dari kezaliman, dari kejahatan dan kesemena-menaan kepada cahaya keadilan dan kesejahteraan mempersatukan seluruh barisan kaum muslimin. Justru salah satu pekerjaan utamanya Imam Mahdi nanti ketika dia muncul adalah menghabisi Iran, Persia menghabisi seluruh syiah-syiah yang ada di muka bumi ini ya kemudian yang taubat akan diterima sebagai ahli tauhid dan yang tidak bertobat maka akan berujung dengan kematian nah ibarat Allah yang kami muliakan setelah itu barulah tegak khilafah yang adil di muka bumi ini tetapi pekerjaan Imam Mahdi menaklukkan seluruh jazirah Arab kemudian penaklukan-penaklukan sehingga betul-betul real kekuatan umat Islam saat itu saat itulah nanti Barat akan menggandeng umat Islam berbareng-barengan untuk mengalahkan musuh bersama ya mengalahkan Rusia, Cina, India dan terus ya seluruh wilayah timur. Nah, kemudian kaum muslimin barulah setelah itu terjadi malhamah al-kubra yang kita ceritakan tadi. Inilah dia antara Imam Mahdi, perbedaan antara Imam Mahdinya ahlu Sunnah wal Jamaah dengan Imam Mahdinya versi Syiah. Imam Mahdi versi Syiah jangan takut karena dia tidak akan pernah muncul sama sekali. Ya, dia tidak akan pernah ada karena itu adalah khayalan dari para petinggi-petinggi ayatullah-ayatullah pengkhianat dan penipu yang mana mereka mengatakan dia adalah anak yang ke anak daripada siapa? Pada Husain. Siapa? Bukan. Dia kan mengatakan ada 12 imam. Ternyata imam yang ke-11 mandul. Kan ada ada penyang, apa tuh pembahasan tentang masalah Syiah di sini kan? Sudah, belum? Sudah apa belum? Lupa kan? Inilah dia kehebatan umat akhir zaman ini. Pelupa. Masalah uang aja nggak lupa. Mereka itu berkeyakinan bahwa imam-imam itu akan melahirkan anak dan anaknya menjadi imam berikutnya. Kan 12 nah imamnya. Ternyata imam yang ke-11 yaitu Imam Askari ternyata man mandul sampai meninggal dunia nggak punya anak. Nah supaya nggak malu supaya nggak malu. Akhirnya karang-karang berita baru. Apa kata berita barunya? Istrinya telah melahirkan secara gaib. Dan anak yang dilahirkan itu sembunyi di sirdap. Dalam terowongan khusus yang nanti di akhir zaman akan muncul membawa Al-Qur'an utuh yang tiga kali lipat daripada Al-Qur'an yang sekarang katanya. Ya. Lalu sudah nanti Keadilan akan dikembalikan ke muka bumi ini. Orang seluruhnya akan kembali kepada akidah yang sebenarnya. Semuanya mereka kaya khayalkan Inilah khayalan mereka kaum muslimin. Sudahlah hamba-hamba Allah yang muliakan. Semoga jawaban saya ini bisa dicari kelengkapannya dari para ulama-ulama yang lebih ahli tentang masalah ini. Bagaimana? cukup. Cukup ya. Ya. Baiklah demikian saja hamba Allah kami cintai, saya hanya bawa lima buah kitab ini. Bagi yang menginginkannya silahkan ke kamar saya nanti. Ya, eh, banyak yang mau. Silakan cari toko buku. Saya banyak punya pak, tapi di Sumatera Barat di toko-toko buku di sini pasti ada. Ya, Nah besok besok itu ada buku zikir akhir zaman yang pengurainya juga sistemik ya sangat mengagumkan saya. Saya bawa 300 eksemplar. Nah itu bisa nanti. Bahkan di sana senjata-senjata akhir zaman itu apa untuk umat Islam? Senjata ibadahnya, amalnya yang bisa melindungi dirinya dari kejahatan dajjal, daripada peristiwa ini, peristiwa petaka itu segala macamnya juga ada.